amalkanlah. Karena makna tilawah kemarin selain makna membaca dengan lisan kita juga apa? beramal dengan badan kita itu namanya tilawah. Makna tilawah dalam ayatnya dan juga hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam bab ini. Kemudian yang belum dijelaskan saya bin Bas dari kalamnya Imam Bukhari yaitu di sini Qala Imam Bukhari wa ta'ala wa samman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-islam wal imana was salata amalan. Ini juga sebagai bantahan dari Imam Bukhari terhadap Al-Murji'ah yang mereka pemahaman secara umum mengeluarkan amalan dari iman. Dan setelah kita dengar bersama tadi, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menamai al-Islam, menamai al-iman, atau menyebut al-Islam, menyebut al-iman, menyebut as-salat dengan sebutan amalannya ini amalan. Maka dengan demikian as-salatu minal iman. Demikian juga semua amalan itu termasuk iman. Sama Nabi Sallam al-Islama wal imana was salata amalan. Padahal Islam kita dengan ucapan kalimat la ilaha illallah iman juga mengandung diantaranya adalah amalul kulub. Maka tanyakan tadi dalam pertanyaan di sini. Wa amalul kulub. Ya, ya kan? Ya Syekh, aslahallahu aslahallahu aslahallahu amalaka. tu baru amala. Ah? Jawabannya beliau na'am, ijma' sunnah. Ya kan? <clears throat> Dan Islam dan iman. Ini kalau disebutkan secara bergandengan akan dibedakan. Islam amalan zahir, iman amalan, iman amalan hati. Ketika disebutkan Islam tersendiri ataupun kita sebutkan iman tersendiri maka Islam masuk dalam iman. Demikian juga iman masuk dalam al-Islam. Dan inilah pemahaman yang harus diikuti oleh seorang muslim. Jangan membawa pemahaman baru. Tanpa terasa kadang walaupun seorang alim, seorang yang mutabahir bil ilm, ternyata kadang terjatuh, terpeleset, terjerembab dalam pemahamannya alul bidah. Dan itu nggak ada jaminan atas seorang pun dari Bani Adam ini kecuali yang maksum dari para ambia, para rasul. Maka kita mencukupkan dengan pemahaman yang maksur. Pemahaman maksur yang ada nukilannya dari salaf. Dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dari salaf. Itulah pemahaman yang maksur. Seperti di sini yang oleh Imam Bukhari. Al-Islam wal iman wa salat dinamai dengan amalan oleh beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Abu Hurairah anhu Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Bilal Dan berkata Abu Hurairah Beliau menuturkan berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Bilal Akhbirni bi arja amalin amil tahu fil Islam Nanti Rasulullah bilang kepada Bilal dengan bentuk pertanyaan akhbirni. Kabarkan kepadaku kata Rasulullah bi arja amalin arja ini sim tafdil. Di raja yarju raja. Ya kan? Bahwa rajin sim tafdilnya arja. Yang paling Amalan yang paling engkau harapkan. Akhbirni bi arja amalan amil tahu fil Islam. Kabarkan kepadaku wahai Bilal kata Rasulullah. Dengan amalan yang paling engkau harap dalam Islam. Qala berkata Bilal ma amiltu amalan arja indi. Aku tidak mengamalkan suatu amalan yang paling kuharapkan di sisiku diterima di sisi Allah Taala melainkan anis sungguhnya aku lam atau tohar di dalam aku bersuci illa melainkan aku sholat setelah bersuci inilah amalan yang paling diharapkan oleh Bilal di sisi Allah Subhanahu wa taala semoga menjadi amalan yang paling besar pahalanya Ayo segala khair, mudah-mudahan nggak kesini itu hewannya. Ayo, apa-apa, duduk. Kok kaget? Kaya ono apa ya? Taib. <clears throat> Jadi berkata Bilal, "Ma amiltu amalan arja indi an mertohar martahar illa itu. Jadi aku enggak mengamalkan suatu amalan yang paling kuharap yang paling terharapkan di sisiku kecuali sesungguhnya aku tidaklah bersuci kecuali aku salat. Itu namanya apa? Salat ba'dal wudu. Ada namanya salat sunnah ba'dal wudu. Setiap orang itu wudu maka dia salat. Itu namanya telah melakukan apa? Sunnatul wudu. Sunnatul wudu. Ini amalan yang paling terharapkan oleh Bilal di sisi Allah taala. Maka di sini dikatakan bahwasanya salat adalah amalan ma'amil itu amalan arja indi illa anilla martahar illa itu. Jadi salatnya Bilal tadi dikatakan amal. Maka Nabi menamai salat adalah amal. Juga takrirnya terhadap Bilal bahwasanya takrir dari pengakuannya Rasulullah terhadap Bilal. Beliau mengatakan salatnya sebagai amalan tidak diingkari. Ini namanya apa? Pemahaman yang maksur dari salaf dari Rasulullah SAW. Menamai surat adalah amalan. Jadi bagaimana kita memahami nas itu supaya tepat dan tidak salah dan tidak meleset? Ya kita seperti dalam hal ini. Tekrirnya Rasulullah terhadap Bilal, penamaan surat sebagai amal, itulah sebagai contoh. Salah satu contoh untuk kita memahami pemahaman yang dikatakan maksur yang ada nukilannya dari salaf dari syariat setelah itu nggak bisa dibantah setelah itu nggak bisa lagi dibantah siapapun yang akan membantah nas seperti ini maka harus salah nggak bisa ditawar lagi yang mengeluarkan amalan berupa salat dari iman contohnya harus salah Wasuila yani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayul amali afdal amalan apa yang paling mulia Kala berkata sallallahu alaihi wasallam imanun billah tengok berarti iman termasuk amal imanun billah ayul amali afdal amalan apa yang paling afdal Jawabannya imanun billah seperti kita mengatakan bahwasanya Allah adalah sayun. Apakah Allah itu sesuatu? Siapanya apa? Iya, Allah itu sesuatu. Kenapa? Karena kul ayu sayin akbaru syahadatan kulillah. Maka Allah adalah sesu, sesuatu. Maaf? Apa kalau sesuatu jawabnya apa? Iya. Nah setelah itu kita nggak bisa membantah bahwasanya Allah adalah sesuatu. Tetapi nggak sama dengan yang dikatakan sesuatu yang selain Allah yaitu makhluk, kita juga sesuatu, dunia juga sesuatu, nggak sama dengan sesuatu yang itu makhluk. Itu namanya jawaban dengan nas. Dan nas yang tidak mengandung takwil. Nas itu adalah lafaz yang nggak mengenal takwil, nggak pernah nggak pernah apa? Nasakh sebagian ulama mengatakan seperti itu. Karena apa? Karena kalam allati la yahtamil illa ma'nan wahidan. Kalam yang tidak mengandung kecuali satu makna. Maka kalimat bahwasanya Allah telah seon ini sudah tidak lagi bisa lagi dibantah. Siapa yang bantah harus salah. Wis, tidak bisa tawar. Apa itu? Makanya kita katakan siapa yang bantah kalam tadi maka dikatakan qat'un idana wa qat'un indallahi taala. Salah di sisi kami, salah di sisi Allah, pasti. Paham? Nah itu. Ini permasalahan yang sudah nggak bisa lagi dibantah adalah kita katakan yakin khotoon indana wa khotoon indallahi ta'ala. Lain dengan apakah Al-Fatihah itu wajib bagi makmum? Nah ini bisa khotoon indana wa sawabun inda indallah. Nah, ya, bagi yang mengatakan tidak wajib. Bagi mengatakan wajib juga bisa, bisa jadi apa salah di sisi Allah. Walaupun di sisi kita benar. Kenapa? Karena dalilnya apa? Ya terjagat saling tarik menarik, saling seret menyeret. Tapi kalau seperti ini, bahwasanya al-iman dikatakan amal, ini nggak lagi bisa ditawar. Mahfum? Siapa yang bantah lulusan manapun, sepandai siapapun orangnya, setinggi pun gelarnya, nggak akan ada benarnya. Kenapa? Karena nas sudah. Nas. Apa ini? Itulah pemahaman yang harus dipegang. Kita punya kalimat jelas tegas di atas dalil yang gamblang. Ya kan, enggak sungkan-sungkan, bahkan nak tazu ada sawab. Al badal qaul kita merasa bangga dengan perkataan ini. Apa itu? Maka kalau kita katakan kita menisbatkan diri kepada pemahaman salaf, ini bukan sungkan-sungkan. Nak tazu biadi nisbah. Kita merasa bangga dengan nisbat penisbatan kita kepada pemahaman salaf. Tapi harus mempunyai konsekuensi yang benar. Jangan cuma penisbatan tapi apa? Penerapannya be beda. Kenapa? Karena kullun yad'i waslan bilailah walailah la tukiru lahum bidaka. Masing-masing orang mengklaim punya hubungan dengan Laila, sementara Laila enggak kerosok. Ya kan? nggak kerosok? Bertepuk sebelah Tangan, ra ini, Ya kan? Angin tok. <clears throat> Tapi perhatikan itu. Jadi, maka dengan demikian Al-imanu billah wa rasuli. Iman dengan Allah, iman dengan Rasulnya adalah amal. Semal ziyad kemudian ziyad. Nah, semuanya adalah harful atof Kemudian ziyad. ma mabrurun. Kemudian haji yang mabrur. Nah, haji yang mabrur, haji yang diterima. Nah, itu termasuk apa? Termasuk amalan. Dan haji ini adalah mustamil. Haji itu mustamil mencakup amalan badan dan amalan lisan. Dan juga amalan hati. Mahfum? Haji itu adalah mencakup amalan badan, amalan lisan, amalan hati. Maka semua kebaikan termasuk amal. Hajun mabrurun. Laisa lahul jaza illal dan haji yang mabrur itu enggak punya balasan kecuali surga. Jadi semua jihad, semua hajun mabrurun. Ini semuanya dikatakan amal. Paham ya, Tapi kalau orang itu sudah punya pemahaman batil, walaupun datang dari Imam Bukhari, walaupun datang dari Nabi, semuanya dipelintir supaya bisa selaras dengan kemauan dia. Itulah namanya apa? menjadikan hawa nafsunya sebagai sesembahan dari selain Allah. <clears throat> Syarah berkata Saya bin Bas rahmat taala sama tatahuru apa? Sama tatahurahu lissolati amalan. Siapa yang dikatakan? Siapa yang bilang sama di sini? Siapa failnya? Hah? Bilal sama tatohurohu tatohuru apa tatohurohu Bilal Bilal menamai tatohurnya adalah amalan tatohurnya untuk sholat Bilal menamai bersucinya untuk sholat dikatakan amalan dan penamaan Bilal ini diakui oleh Rasul Sallallahu Alaihi tidak dibantah tidak disalahkan kalau salah wajib dijelaskan kenapa karena itu tugasnya Nabi menyampaikan risalah jika salah harus dijelaskan. Seperti Rasul mengatakan bi'sal khatibu anta. Ketika mendengarkan orang yang berkhutbah salah. Seperti asal tani lillahi riddan. dan yang semisalnya. Seperti apa? kata Abu Sanabil dan selanjutnya. Semua kesalahan yang ada dari umatnya di saat turunnya wahyu di saat Nabi beliau salam masih hidup di hadapan mereka harus disalahkan ketika ada kesalahan karena karena tugasnya beliau. Lain dengan seorang ustadz seorang alim. Ini bukan hujah ketika diem. Bahkan ketika membenarkan bukan hujah. Bisa jadi ketika membenarkan salah. Sehingga ketika diem juga sah, salah. Kenapa? Karena tidak mak maksum. <clears throat> Jadi Bilal menamai dirinya itu ketika bersuci untuk dikatakan amalan. Wa ada amrun ma'lumun bijma'i sunnah wal jamaah. Ini perkara yang jelas, maklum, gamblang, jelas ada amrun maklumun ini perkara amrunnya adalah perkara bukan perintah. Ada wahada amrun maklumun perkara yang jelas. Jelasnya dengan ijma'nya ahlu sunnah wal jamaah. Artinya apa? ahlu sunnah telah berijma' tentang perkara dimaklum, gamblang, bersisinya seorang yang bersuci untuk dikatakan ah, amalan. Dan siapa ahlu sunnah? Orang yang senantiasa menghidupkan sunnah dalam hatinya, dalam lesannya, dalam amalannya. Yang senantiasa rujuknya kepada sunnah itu namanya ahlus sunnah. Karena ahl dikatakan apa? Ahlus say sunnah sunnasi bihi. Ahlus say sunnah sunnasi bihi. Ahli, ahlinya sesuatu, orang yang paling terkhusus dengan sesuatu tersebut. Ahlus sunnah berarti orang yang paling menyunah dalam semua keterkaitan dengan hidup hidupnya. Itu namanya alu sunnah. Paling terutama akidah, ibadah, manhaj. Dan yang lain dari semua apa yang harus dilalui. Mengedepankan sunnah namanya ahlu sun, sunnah. Demikian juga alul jamaah adalah beda dengan alul furqa. Yang senantiasa mereka bersatu di atas sunnah. Bukan di atas sahabat bid'ah di atas kelompok yang menyempal dari sunnah. Baik, maka itu organisasi yang menyempal dari sunnah cuma sekedar nama organisasi alu sunnah. Isinya apa? Beda berus. Baik, bi al uqala. Al uqala. Bangunannya jamak dari kata akil. Akil. Akiluna juga uqala. Dan jemaahnya orang-orang yang berakal. Anna af'alal abad sabu ilai bahwasanya perbuatan-perbuatan hamba dinisbatkan kepadanya. Nah. Maksudnya sholat yang ia lakukan mansubnya kepada hamba. Dari si perbuatannya. Tapi perkara-perkara yang dibaca dalam sholat, nah, seperti apa? Al-Quran adalah adalah masuk kepada Allah kalam kalamullah. Nah, itu itu yang diinginkan oleh beliau di sini. Seperti bacaan dalam sholat berupa Al-Fatihah. Berupa surat-surat. Itu adalah mansubun. Ilallah telah kalamnya Allah Ta'ala. Tapi perbuatan hamba dinisbatkan kepada hamba ini makhluk. Bukan dari sifatnya Allah. Mereka lihatlah amaluhu. Karena apa? Karena perbuatan hamba tadi adalah perbuatan dia, amal dia. Toharatuhu amalun, wasolatuhu amalun, wasyamhu amalun. Dari sisi sholat. adapun apa yang dibaca dalam sholat, kalau Al-Qur'an dia kalamullah. Kalau doa-doa kalamnya Rasulullah SAW. Nah. Kita mengamalkan, kita menerapkannya karena diperintah. Wasyamhu amalun, amruhu bil ma'ruf ila ghairi Perintahnya seorang hamba kepada kebaikan atau dengan kebaikan, memerintah dengan kebaikan dan yang lainnya semuanya adalah dinisbatkan kepada hamba tersebut. Fal abdu tunsabu ilaihi a'maluhu. A'maluhu, jangan dibaca a'maluhu. Wa yujaza, jangan dibaca yujazi. Yujaza, Ilma mudhari mabni majhul. Dan hamba juga amalan-amalannya dinisbatkan kepada dia. Pada membawa wa yujaza. Ala khairiha. Surah bahkan diberi balasan atas kebaikan amalan dia. Wastahiqu aliqaba dan dia memiliki hak berhak untuk disiksa atas keburukan amalan yang dia amalkan. Nasallallahu Allah Allah wal Wa Alafiyah. Wafihada jangan dibaca wafihada tilalati wafihada Wes. Ad-dilalatu. Dalam penjelasan yang tadi telah lewat ada dilala. Nah, gitu maksudnya. Saya baca baca dilalati. Hah? Paham Wa fi hadza dan dalam penjelasan ini ad-dilalatu. Nah. Dalam penjelasan yang telah lewat tadi itu ada dilala, ada penunjukan ada makna yang menunjukkan al abdaliyati tatawur ba'dal hadas wa salati ini dalam dirasanya yang telah lewat dari kalamnya sahabat Bilal ketika Rasulullah bertanya kepada beliau kepada Bilal itu ada dilala ada penunjukan makna bahwasanya tatohur setelah hadas itu adalah ada sikap utamaannya kapan dia berhadas dia bersuci. Setelah bersuci dia salat dua rakaat. Ini ada sisi keutamaan yang khusus dan termasuk amalan yang yurja khairuha khairuhu. Termasuk amalan yang paling diharap kebaikannya oleh Bilal. Dan Rasulullah tidak menyalahkan tentang harapannya beliau Bilal, bahkan mengakuinya. Maka nah, kalau itu selain Bilal pun juga punya harapan dengan amalan yang diamalkan oleh Bilal tadi. Setelah berhadas, bertatawur, bersuci, setelah bersuci sholat dua rakaat. Kenapa? Karena Bilal berharap pun kita juga boleh berharap. Bukan kemudian karena Bilal boleh dan kita nggak boleh. Sama saja. Kenapa? Karena syaratnya adalah untuk satu dan untuk yang lain sah, sama. Kecuali ada pengkhususannya. Apa itu? Ini perkara yang gamblang, perkara yang ma'ruf. Oh itu Bilal saja, nggak bisa. Bahkan kita juga punya harapan ketika kita telah berhadas bersuci. Telah bersuci, salat dua rakaat. Itu adalah perkara yang kita berharap semoga saja sebagai amalan yang baik di sisi Allah dan sebagai timbangan yang menjadi beratnya kebaikan kita di sisi Allah Taala. Nah, maka harapan ini bukan untuk belajar bahan untuk seluruh, seluruh umat umatnya Rasulullah SAW yang umatul ijabah. Wa annaha amalun saleh dan sungguh bahwasanya bertahur tidak bertatahur setelah hadas dan sunat dua termasuk amalan soleh. Ya ini sunnatul wudu. Amalan soleh maknanya sunnatul wudu. Sunnah setelah wudu. Salat dua rakaat dikatakan sunnatul wudu. Bukan sunnatul wudu maksudnya tata cara wudu yang sunnah kayak apa. Bukan itu. Tapi tata cara wudu hukumnya ada sendiri. Pembiasannya ada sendiri. Tapi salat setelah berwudu termasuk sunatul wudu seperti sunat tu apa sunat masuk masjid sholat dua rakaat itu namanya apa termasuk sunat sunat dalam ada masuk masjid ada masuk masjid berdoa apa doanya masuk masjid Allah maftahli abu apa rahmat keluar keluar awal ini asal kamil fadlik wajib atau sunnah eh? Sebetul sunnah kira-kira? Wajib. Kenapa? Karena diperintahkan. Ini madhabnya Ibn Hazm. Madhabnya belum imam Ibn pak wajib. Karena diperintahkan. Maknanya bagi yang tahu hal tersebut kalau nggak merasakan do, dosa. Bagi yang nggak tahu yo lain lagi. Mahfum itu? Jadi kalau kamu masjid berdoa, kalau keluar juga ber, berdoa. Ini hukumnya apa? Wajib alam ilahi Imamuna Ibn Hazm rahimahullah taala. Boleh tak bilang Imamuna gitu? Boleh. Imamuna Syafi'i, Imamuna Ibn Hazm, Imamuna Ahmad bin Hanbal. Nanti kalau Ibn Hazm enggak boleh bilang Imamuna, yang lain bu, boleh. Dan teman jangan egois. Ya kan? La tuhajjir wasi'an, kata Rasulullah SAW. Jangan kau sempit perkara yang lu luas. Ya. La tuhajjir wasi'an, jangan kau persempit perkara yang luas. Tapi perhatikan. Jadi apa makna sunatul wudhu? Ya ini ibadah yang dilakukan setelah wudhu. Di antaranya adalah sholat dua rakaat. Di antaranya doa. Setelah wudhu juga namanya sunatul wudhu. Bukan dibilang nanti sunatul wudhu adalah sunnah-sunnah. Bagaimana melakukan berwudhu yang sunnah. Maksudnya sholat dua rakaat tadi adalah sunatul wudhu. Mafhum itu? Ini yang tinggal Syekh bin Bas dalam ucapan beliau sunatul wudu. Ya ini apa? Salatu ini ba'dal at-tahur ba'dahu ba'dal wudu. Nafhum? Ayo. Baik, soalun pertanyaan dari sebagian muridnya di hari ketika Syekh bin mengajarkan kitab ini. Sebetulnya wa amrul qulub. Ya kan, ya Syekh, wa amrul qulub asal Asalahallahu amalaka. Nah, ini jumlah doa iya. Kalimat doa. Semoga Allah mem membenahi amalan kau ya Syekh. Semoga Allah menjadikan amalan-amalan yang soleh. Apakah amalul kulub itu tukta baru amalan? Nah, tukta baru. Apakah amalan, amalan hati itu juga dianggap sebagai amalan? Jawabannya, naam. Biijma'i ahli sunnah. Iya. Dengan ijma'anya ahlu sunnah. Misrul mahabba wa syauq ila illa. Seperti kecintaan dan kerinduan kepada ketemu dengan Allah. Liqa. Jadi, coba bayangkan. Sekarang ada nggak orang yang rindu ketemu dengan Allah? Nah, ini rata-rata orang itu takut mati takut mati. Padahal kalau sudah mati sebagai jalan untuk ketemu dengan Allah SWT. Makanya ini besar konsekuensinya. Ya kan? Jadi amalan soleh hari demi hari, hari demi hari itu adalah menjadikan bukti bahwasanya orang itu apa? Mati kapanpun siap. Nah, mati kapanpun sih siap. Nah ini Betapa beratnya. Apalagi kita kita seperti ini, hari-hari menerjang dosa, ya kan? Takutnya apa? Mati dalam keadaan tersiksa. Nah itu. Tapi kalau orang itu sudah memang hari-hari di atas kecintaan kepada Allah dalam semua amalannya, ya siap kapanpun dijemput nyawanya. Nah ini namanya sauk ila illa. Apa makna sauk? Rindu. Mungkin namanya anaknya Faiz namanya Sauki, kerinduanku. Nah itu. <laughs> Ngerti Sauki mana Sauki? Sauki? Kerinduanku wis teko. Nah, ayo. Sauk. <laughs> Tanya Pak itu kenapa namanya anak-anaknya Sauki? Mungkin ibunya yang lagi rindu punya anak lanang. Ternyata apa? Pas lanang. Jadi nama apa? Sauki. Mahfum? Tapi bahwa, jadi wasauk kepada sauk tadi rindu. Rindu kepada ketemu Allah. Ini termasuk amalan hati. Karena rindu dalam apa? Dalam hati. Masuk itu di mata. Rindu di ubun-ubun. Rindu di, di hati. Termasuk amalan hati. Wal khauf juga demikian amalan hati. Khauf itu takut. Berroja harapan ini semuanya amalan hati. Mahabbah, kerinduan, al-khauf, roja, ini adalah amalan hati. Mau dikatakan amalan. Hadi amalul kulub. Ini semuanya adalah amalan hati. Wal ikhlas juga amalan hati. Ikhlas juga amalan hati. Hati wal ikhlasi atau wal ikhlas bisa juga mislu ikhlasi, seperti itu. Wa mislu al ikhlasi dan seperti ikhlas. Atau ah, bisa dibilang wal ikhlasu juga, wal ikhlasu aidan min ama, min apa? Min amalil qulub. Dan ikhlas juga termasuk amalan ha, hati. Pemna ikhwa? maka nah, itu perhatikan hati ini yang paling gampang untuk berubah. Maka nah, itu kita senantiasa minta supaya hati kita diberikan ketetapan dalam cinta kepada agama Allah. Allah sabit kalbi ala ini. Kenapa? Karena ikhlas itu bersama hati. Maka oleh itu kita senantiasa minta diberi rezeki al-ikhlas. Betapa beratnya al-ikhlas dalam hati ini. Pergi dari rumah namanya ikhlas. Sampai rumah apa? Sampai apa? Sampai jalan nanti sudah berubah. Ya loh. Seorang da'i dari rumah dari awal berdakwah namanya ikhlas. Di tengah jalan apa? Nah. Jadi berubah. Seorang baca Al-Quran ingin menghafal, di awal pertama menghafal Ikhlas. Nanti di tengah jalan apa digoda. Kalau nanti saya ikhlas, dipanggil jadi seorang apa imam rotib di masjid tertentu, sekian sudah, sekian sudah. Nah itu. Lagi bulan Ramadan. pertama banyak relasi. Nah itu. Itu juga godaan. Maka kita senantiasa minta apa? Al-ikhlas. Amalan hati yang benar-benar ikhlas. Mungkin antara ikhlas adalah nah, dakwah tanpa minta upah. Ittabi iman layak salukum, ajra. Ikuti kata orang soleh, kata seorang soleh bilang dalam Al-Qur'an tadi. Ikutilah orang yang tidak minta kebetulan upah. Wahum muhtadun dan mereka dalam keadaan di atas petunjuk. Dan ini betapa sulitnya di hari kita sekarang ini. Golek golek uang sing nimbang pada kebaikan Sing ngerang golek apa? Kowe abote ning donya ki ono to gak kira-kira? Coba dipetani siji loro di siluro, Kok gak ono angele kaya ngene. Nah, iya. iki ning perlu ya to. Nyetan gak ono ngulon, gak ono ngidul, gak ono ngalor. Bawa kok angele angele ini? Tapi uman lais alukum ajr kok betapa angel angelnya. Makanya kata saya mobil, jalan keluar daripada fitnah mengikuti seorang yang membawa kebaikan tidak minta upah. Ini khurut minal fitnah. Nah, penggolek lagi sing mengajak kepada kebaikan, kepada kebenaran dengan syarat dia di atas tidak petunjuk terus enggak ada orang enggak apa. Wangel, mudah-mudahan kita, kita semuanya bisa diberi taufik untuk hal tersebut. Hari a'zamul amal. Ini semuanya adalah amal-amal yang paling a'zam, yang paling agung adamul a'mal. Amal yang paling yang paling agung. Min haisul ajr dari sisi apa? Min haisul ajru Dari sisi pahala dan ajr dan pahala ajr dan sawab namanya sama. Kenapa li anha al asas? Nah. Kenapa? Karena asas. Tengok, apa mana asas? Asas bahasa kita juga asas. Nah. Asas negara kita apa? Apa asas negara kita? Apa? Eh? Apa kira-kira? Rapal kuwi dihukum besok karo Mbah Joko. Takone Itu namanya asas, landasan. Jadi karena ini landasan, pondasi. Jadi semuanya adalah pondasi. Dan ternyata adalah tadi mahabbah, syauq ila illa, al-ikhlas. Dan yang semisal ini termasuk ah, landasan yang benar-benar harus dimurnikan hanyalah untuk ah, Allah. Kenapa? Karena kalau enggak akan jadi si syirik. Karena harus dimurnikan untuk Allah. Harus murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena termasuk tauhid apa tauhid al al-huluiyah. Tauhid yang berkaitan dengan perbuatan hamba, yakni perbuatan hamba benar-benar harus dimurnikan hanyalah untuk dimurnikan, dibersihkan, khususkan hanyalah untuk Allah Subhanahu taala. Inilah yang sangat berat, sangat berat. Nah, maka tauhid itu adalah konsekuensinya adalah berat. Sehingga ya kan? Enggak gampang kemudian menjadi orang dikatakan apa? Imamul tauhid. Imamul muwahhidin. ya. Tapi akan ya, insyaallah selesai dari lanjutan dari bab apa dari hadis yang sebelumnya. Bahwasanya amalan kita termasuk dinisbahkan kepada kita. Adapun yang kita baca Al-Qur'an adalah nisbahnya kepada Allah taala. Kenapa? Karena kalam kalamullah. Yang kita amalkan berupa bacaan kita, ucapan kita dengan lisan kita adalah amalan kita makhlukun. Baik. kalau Imam Bukhari rahimahullah taala al hadis berakam Alaihi 7533. Hatta sana abdanu. Bukan abdanun, abdanu. Ya kan? Fa'lan. nggak boleh bilang fa'lanun. Abnanu. Akhbarana Abdullah. Akhbarana Yunus. An Zuhri. Akhbarani Salimun an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Innama baqa'ukum fi man salafa minal umam. Kama baina salatil asr ila ghurubil syams. Dari Abdullah bin Umar telah anhuma menuturkan bahwasanya Rasulullah SAW berkata, "Innama innama dikatakan apa? Sigha min siyagi al-hasr atau si siakun min apa? Siak siak al-hasr ataupun apa dikatakan apa? Uslubun min asali bil hasr." Apa hasr? Pembatasan. Seperti innamal a'malu binniyat. Nah. Innama baqa'ukum hanya saja Bako hukum tinggalnya kalian di dunia ini perbandingannya dibanding dengan orang-orang yang terdahulu sebelum kalian sebelum wafatnya Rasulullah. Sebagaimana sebagaimana ini sebagaimana perbandingannya antara salat asar sampai terbenamnya matahari. Artinya ya kan? Nabi SAW diutus ke muka bumi. Umatnya di hari itu sampai kiamat nanti. Ibaratnya cuma apa? Dibanding dengan waktu satu hari itu cuma apa? Cuma keduman waktu asar tok sampai ma maghrib. Dari asar sampai ke belakang itu sudah dilewati oleh umat sebelum sebelum kita. Apa itu? Nah, cuma sebentar. Jadi nama innama hukum hanya saja tinggal kalian di dunia ini dibanding dengan orang yang telah terdahulu dari umat-umat yang telah terdahulu sebagaimana antara sholat asar sampai terbenamnya matahari. Cuma sebentar. Dibanding dengan umat yang sebelum sebelumnya. Jadi umur dunia ini sepanjang umur dunia kita ini cuma punya dari waktu asar sampai ma maghrib. Sebelum asar sampai sebelumnya itu sudah dilewati oleh umat yang telah lalu. Penjelasannya uti alut Taurat di Taurat. Alut Taurat siapa mereka? Apa? Hah? Umatnya siapa umatnya? Musa. Fa'amilu biha hatta intasaban naharu summa azazu. Alul Taurat mereka mengamalkan Taurat setelah diberi Taurat, mengamalkan Taurat tadi sampai pertengahan siang. Pertengahan hari. Summa azazu kemudian mereka lemah. Jadi amalan mereka berupa apa yang mereka amalkan itu semua termasuk amalan. Jadi amalan mereka terkait dengan isi Taurat itu dikatakan amalan ya akidah. Amalan hati, keyakinan hati, kecintaan mereka kepada Allah, takutnya mereka kepada Allah itu namanya dikatakan ama, amalan. Kenapa? Karena dalam Taurat ada si tauhid, ada si iman, dan yang lainnya semua dikatakan ama, amalan. Fa'amilu biha dengan Taurat tadi sampai pertengahan hari. Lalu mereka lemah. Fa'utu kiroton kiroton maka mereka diberi satu kirot satu kirot. Kirot itu adalah timbangan. Seberapa kirot? Kalau bagi orang yang mengantarkan jenazah diberi apa? Satu sebesar gunung U. Oh, tapi kirot ini nggak tahu berapa. Baik. Maknanya mereka diberi satu bagian satu bagian. Semua utia alul injil, al injil kemudian alul injil diberi injil. Fa'amilu bihat tasol, suliyatil asru. Dari duhur sampai asar perbandingannya. Mengamalkan injil sampai suliyatil hatta suliyatil asru. Sampai selasa dilaksanakan. Berarti lebih lebih lama siapa lebih lama? Kaumnya Mu, Musa. Kaumnya Isa cuma dari duhur sampai asar. Suma itu kemudian mereka lemah. Fa'u'tu kiroton kiroton. Mereka diberi satu kira satu kirot. Semua uti tumul Quran. Kemudian kalian diberi Al-Quran. Fa'amil tumpi hatta gora batis samsu. Kalian mengamal Al-Quran. Tengok di Mengamal Al-Quran. Mengamalkan Injil. Dari semua amalan hati, amalan lisan, amalan badan. Dikatakan apa? Ama? Amalan. Nah. Sampai terbenam matahari. utitum qirataini qirataini Nah, kalian diberi apa? Dua bagian, dua bagian, dua ukuran. Faqala alul kitab. Maka berkata alul kitab. Ha'ulai aqallu minna amalan wa aksaru ajrun. Mereka-mereka itu. Kata apa? Alul kitab. aqallu minna. Lebih minim amalan dari kepada kami. Kalau minna amalan. Tapi ya Pak, wa aksaru amal ajron, pahalanya lebih Pak lebih banyak. Kalau Allah taala membantah kepada alul kitab, hal dalam tukum min hakikum saya. Apakah kalian kudolimi? Hak kalian ada yang enggak kami penuhi? Nah, ada sesuatu yang enggak kami penuhi dari hak kalian? Kalau mereka alul kitab mengatakan la kalau enggak ada yang tidak terpenuhi dari engkau ya Allah. Semuanya sudah cukup kepada kami. kalau bahwa fadli utihi man asa. Itu adalah karunia dariku ku berikan keberikannya kepada siapa yang ku kehendaki. Mahum? Baik. Asyara hada haddu hadil ummah. Apa makna had? Nasibun. Haddun nasibun. Nasib maknanya bagian. Hada haddu hadil ummati. Ini adalah bagian umat ini. Ma baina salatil asr ila ghurubis syams antara sholat asar sampai terbenamnya matahari wal baqiyatu qad madot sementara waktu yang lain yang telah yang lebih banyak telah berlalu dari sebelum asar sampai ke belakang telah berlalu qad madha qablana telah berlalu sebelum kita. Mafhum? Nah. Wa fadlullah anna hadil ummata du'ifa ini fi'il madi mabni majhul, du'ifa asru ajru. Ma'akilatil amal. Ini adalah keutamaan Allah Ta'ala. Karunia Allah Ta'ala. Bahwasanya umat ini dilipat gandakan pahala bagi umat ini. Baginya. Bersamaan dengan minimnya amal. Sedikitnya amalan. Tapi pahalanya dilipat gandakan. Diberi kirota ini, kirota ini. Dua kirot, dua kirot. Sementara umat yang lalu dikasih apa? Cuma satu kirot, satu kirot. Wa min fadli subhanahu wa ta'ala ini termasuk karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa judihi wa karamihi. Termasuk ke karunianya Allah. Jud, karam sama saja. Judun, karamun sama saja. Maknanya kemuliaan. Dermanya Allah kepada hambanya. Wala'alla dhalika li asbabin dan bisa jadi kayaknya hal itu karena ada beberapa sebab. Wala'alla Pemenang Allah. Bisa saja menyala Allah. Seperti azhabu ilal masjid ali alqa fulanan. Aku akan pergi ke masjid. Ya. Moga-moga ketemu si Bu fulan. Nah. Azhabu ila suq ali alqa fulanan wa fulanan. Nah. Jadi mana Allah mudah-mudahan Ya kan? Kenapa kau dikasih dua kirot? Sementara yang lebih lama dimasukkan ke sikirot? karena ada beberapa sebab. Anha akhirul umam. Umam zaman dari kata ummah. Ummatun zamannya umamun. Nah, di antara sebab-sebabnya mungkin saja umat ini karena apa? Karena akhir akhir umat-umat yang lain, paling akhir, umat yang paling akhir. Akhirul umat umat yang paling akhir. Wa Nabi ya sallallahu alaihi wasallam Rasul dan nabinya umat ini adalah rasul yang paling terakhir. Akhir Rasul. rasul yang paling terakhir. Wa anaha apa ini? Talako minas subat wal mata'ib wa anha damir kembali pada apa? Umat muda mudahan juga sebabnya umat ini talako tatalako begitu. Mafhum? kau minat su'ubat bahwasanya umat ini benar-benar nah, menemui menjumpai beberapa kesulitan wal mataib kecapean-kecapean fi qiyamiha bi amrillah dalam rangka menegakkan yakni umat ini dengan perintahnya Allah wasabriya dan sabarnya umat ini atas taat kepada Allah taala ma laisa di mana Beratnya apa yang ditempuh oleh umat ini? Kesabaran yang ditempuh oleh umat ini? Atau ketaat kepada Allah tidak pernah ditempuh oleh umat sebelumnya. Mafhum itu? Maka nah, oleh itu perhatikan, khususnya di zaman kita ini, betapa sulitnya. Kita baru keluar, kita jumpai apa? Oh, betapa banyak perkara yang menghalangi kebaikan yang kita akan dapatkan. Sulit, gangguan banyak. Waktu belajar gangguan banyak, apalagi kalau di tangannya ada keramik. Tahu keramik? Mbah Hendro. Ayo. Ini benar-benar menggoda Mbah Hendro ini. Belum tahu? Mbah Hendro ini benar-benar menggoda. Kalau sudah di tangan, wes tangan ini langsung ae. Jadi tukang pijat tanpa dididik. Tukang pijat, Ya kan? Tukang penyayang. Jadi penyayang disayang terus, tilos-tilos ini. Masalah, masalah anakku yang paling ayu, yang paling ganteng. Ayu. Maaf, Om. Nah, itu apalagi uang kalau sudah mampir. Nah, kan. Macam-macam yang nggak layak dibeli dibeli. Ya kan? Beli api, masukkan ke mulut. Hari-hari api terus. Ya kan? Kayak sepur. Apa? Kalau dulu rokok terwing, liter cewek. Nah, kalau sekarang sudah jadi banyak murah. Ayo, nah, Ini gangguan yang benar-benar mengganggu. Sampai para pelajar pun terganggu dengan apa? Dengan ini. Dan muftala, kena ibtila, kena ujian, kena balak, kena musibah. Dengan yang namanya apa? Keramik sama tirwe ini. Gelintir di dewi. Ayo. Maka itu perhatikan, perlu latihan sabar. Kalau sudah sabar, mudah-mudahan diberi apa? Diberi tekad bulat untuk talak bain. Untuk talak bain? Talak bain. Lali ko abak dau dan abidin. Tidak ketemu lagi selama-lamanya. Nah, ayo itu perhatikan. Mudah-mudahan diberi karunia oleh Allah. Maka habis Jadul ini sebagai balak ujian. Kalau nggak sabar, Besok kan ganti. Nah itu. Ya kan? Habis nah, rano grupe pun nggak sabar. Nah, ayo. Ini namanya apa? Ibaratnya main bola. Ya kan? Harus pintar ngiring. Kalau enggak, kecot, kecolongan. Nah, itu demikian. Demikian juga masalah ini sudah musibah. Musibah yang namanya keramik. Nah itu, keramik sekarang mampir tangan-tangan ini. Ini sebaratnya cendela. Enggak nolewe. Duh nolewe apa keturutan? Nonton apa wae kuno ano? Taib. <clears throat> Jadi kata beliau di sini saya bin Bas la ala wa la alla dalikali asbabin. Kenapa umatnya dapat pahala yang lebih besar? Kok dikasih dua kirat sementara umat yang lalu yang lebih capek, lebih panjang waktunya dikasih apa? Cuma satu kirat. Mudah-mudahan saja, ya kan? Karena umatnya dalam akhir umat yang paling terakhir, nabinya nabi yang paling terakhir, dan juga umat ini talako, tatalako. Ketemu menjumpai beberapa kesulitan wal mataib, beberapa kecapean. Perkara yang meletihkan. Dalam rangka menegakkan urusan Allah di muka bumi ini. Bersabar atas menegakkan hal ini dalam dalam dalam dalam menempuh menghadapi Perkara yang dikatakan mataib dan subat. Perkara yang sudah kita hadapi. Ala ta'atillah ma laysa li ghairiha. Mahfum? Ha. Di mana saya umat yang sebelumnya nggak akan nggak menjumpai apa yang kita jumpai hari kita ini. Kita ke pasar jumpa apa? Ba, jalur ya opo wae. Ini jeneng maksiat. Yo opo ba muni? Hadis wala haraj. Pok cerita, gak ono batasnya Cerita opo wae? Hadis wala harat. Apa benar harat? Cerita gak ono? Gak ono entai. Julu apa wae keturutan? Tilawah Al-Qur'an ono. Dol kaset tapi. Dol ka? Dol kaset. Ya kan? Tilawah syirik, bacaan syirik, ya beladet sak pira wae keturutan. Dai kepada kesesatan, ya wis menungso kabeh rata-rata nek kono dai kepada ke kesesatan kemaksiatan. Dai dengan fi'il. Dai dengan kaul. Dalam di pasar penuh. Nah, paham Nah itu. Sehingga debu-debu riba. Debu-debu bid'ah menyebar di mana-mana. Seorang santri. Yang pakainya setengah betis, pakai jubah, pakai serban. Pulang penuh dengan debu. Nah itu. Iya toh? Makanya mudah-mudahan dengan sebab itu diberi pahala be besar kalau bertahan tapi kalau ber bertahan kalau nggak ha, nggak hanyut nanti hanyut itu ya mau mangkane sulit Bikhlafil umat mas'al maja beda dengan umat yang telah berlalu kullama madha nabiyyun ja'an nabiyyun yudzakiruhum yudzakiruhum wa ya'muruhum wa yanhagum wa yusabbituhum beda dengan nabi umat yang telah lalu setiap kali madha nabiyyun apa madha nabiyyun setiap kali Nabi itu meninggal, datang Nabi yang baru mengingatkan mereka umat-umat di hari itu. Nabi dulu berapa ribuan Nabi. Setiap Nabi mati ada Nabi baru. Nanti ada Nabi baru yang mengingatkan umat yang masih ada tadi. Dari umat apa? Dari umatnya Nabi yang sebelum sebelumnya. Maafkan ini? Ya toh? Tapi kalau sekarang umat ini tinggal mati nabinya, enggak nabi mana? Nang Jombang, Nabi apa Nabi? Nabi Aspal. Asli tapi pal, palsu an Nabi tapi syariatnya pal, palsu Nabi As Aspal, asli tapi palsu. Nah, itu asli tapi isinya pal palsu. Apa? Jadi kalau Nabi dulu, kalau umat dulu, setiap Nabi yang mati ada Nabi yang baru. Datang mengingatkan umat tersebut. Belum ganti umat. Kita kiruhum. Dengan bacaan Yudak yudzakiruhum mengingatkan mereka. Wayamuruhum dan melarang mereka, mereka. yanhaum dan melarang mereka. fituhum dan mengkokokkan. Jangan geser, jangan geser, bertahan. Nabi datang seperti itu. Mafhum? Jangan bergeser kalian di atas syariat. Nah, ini namanya usatbituhum. Nah. Amma dalam ada umat ini, ammanya dah dikatakan amma lil ikhbar, pemberitaan. Amma mananya al-ikhbar. Amma hadi al-ikhbaru. Mananya pemberitaan. Adapun umat ini, fale salah illa Nabiun wahid. Adapun umat ini nggak punya nabi kecuali satu tok. Nah, doa alaihi salatu wassalam telah berlalu beliau Nabi kita Muhammad telah berlalu telah meninggal wa wa khotamul ambiyat dan beliau penutup para nabi. Wa ya alaiha an tusawbira wa Umat ini wabakiya alaiha. Alaiha damir ini kepada siapa? Umat. Maka umat ini <clears throat> apa kewajibannya? Tinggal bersabar, tinggal berjihad, wata'khudu ta'khudhu bima dan berpegang dengan apa yang didatangkan oleh nabi tersebut yang telah meninggal wa tamassaka bihi atau apa? tumassiku dan berpegang dengan apa yang ditinggalkan oleh Nabi yang telah berlalu yang Nabi kita telah meninggal wata betah itu dan menjauh amma yad'u ilahi aluddalalah dan umat ini kewajibannya menjauh dari apa yang dikampanyekan oleh ahlu dolal. Ayo, siapa yang bisa bertahan? Nah, ini ikhwah. Maka oleh itu kita minta supaya Allah memberikan ketahanan bagi kita. Kalau kita harapkan Nabi datang lagi untuk mengentas kita dari kesesatan, enggak ono kecuali Nabi Nabi itu konjumbang. Nabi ponari. Nah, itu. Ya toh? Nabi itu kan di Nabi kok Kalimantan. Nabi itu kan di mana? Hah? Oke. Sak pirang-pirang. Maka berarti kan ya baki ya baki ya alaiha, maka apa yang harus ditempuh oleh umat ini? Kewajibannya antusabira. Antusabira ini berarti dengan antasbira. Sobaro kita dengan cuma apa? Sobaro yasbiru. Sobaro yusobiru lebih tertekankan. Benar-benar konsekuensi, benar-benar bertahan. Nah, betapa banyak godanya. Bagaimana untuk menghadapi pertahanan ini? Kata Semukbil, ittabi'u man layas alukum ajra muhtadun. Ayat ini dibawa oleh beliau untuk apa? Untuk keamanan dari fitnah. Ikuti orang yang enggak meminta kalian pahala. bahwa muhtadun dan mereka di atas petunjuk. ah maka harus kita petani, ngerti petani? Ngerti kita petani? di sugeri di Digoleki, dipila-pila. Sopo yo sing kira-kira di dianuti ora golek pahala, ora golek upah Syekh bin Bas Allah taala. Nah, di antaranya. Mudah-mudahan beliau sebagai panutan kita. Mafhum? Syekh Mukbil diantaranya. Saya memberi rekomendasi para ulama yang lain. Kata Syekh Rabi, bahwasanya Syekh Mobil mengingatkan jejak para ulama salaf dulu kepada kita, mengingatkan kita. Bahwasanya beliau menginjak dunia ini di bawah telapak kakinya. Hah? Nah, itu. Saya bebas suka demikian. Pemberian dari daulah dan semisalnya belum datang sudah utang dulu. Diberikan kepada mereka yang ber berhak. Hah? Apa itu? Hah. Kalau kita, bo yo anak nangis ngerengek, sesuk wis mbok. Golek utangan nanti. Kim Apa menuhi kebutuhan anak ge? kita. Tapi perhatikan itu. Hah. Jadi umat ini kewajibannya apa? Antusamusa baroh. Mujahadah mengambil apa yang ditinggalkan oleh Nabi yang telah meninggal ini Nabi kita Muhammad. Waktu masih dan berpegang teguh dengannya. Dan menjauh dari apa yang dikampanyekan oleh ahlu dolal. Ah, betapa banyak ahlu dolal. Wis nggak terhitung. Wada yahtazu ila sabrin adimin wa sabatin wa kuwatin. Ini butuh kepada kesabaran yang sangat besar. Butuh ketegaran dan kekuatan. Kalau Selamat dulu, agak melenceng, datang nabi baru. Jangan bergeser, jangan bergeser tetap di situ. Kalau sekarang, nah, mau bergeser, golek panutan pada seorang alim ternyata apa? Wah, golongan demokrasi guri-guri ke ketorok, Tipu. Nah. Mafhum? Nah itu, perhatikan. Famin rahmatillahi anda apa lahal acro dan termasuk rahmatnya Allah Allah memberikan apa melipat gandakan pahala bagi umat ini. Tapi konsekuensinya tidak apa? Sabat alal haq. Sabar atas segala ujian. Jangan cara mencari lagi cari ilmu, sudah sibuk mengonsumsi gambar, sibuk rokok, sibuk ini saja la ilaha illallah Muhammad Rasulullah nah. hmm. ini sebenarnya ibtilah. mudah-mudahan aja kita diberi perlindungan oleh Allah Ta'ala dari semua fitnah Baik yang nampak ataupun yang tersembunyi. Subhanakallahumma hamdika astagfirullahaladzim. astagfirullahaladzim.